Adapun pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini insyaallah akan membahas satu materi tematik dengan judul hikmah dalam berdakwah. Tentunya kita yakin bersama bahwasanya dakwah itu bukan hanya kesetiaan para Nabi dan Rasul. Bahkan dakwah itu merupakan kewajiban yang ada pada pundak-pundak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني Katakanlah Muhammad Inilah jalanmu Yang aku menyeru kepada Allah di atas ilmu Itu jalan ada wa malik tabani dan jalan ini pula ditempuh oleh selain saya juga ditempuh oleh umatku orang-orang yang mengikuti maka menurut yang Rozi di antara pendapat para ulama bahwasanya dakwah itu fardhu ain fardu ain. Namun tentu kewajibannya itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ketika seorang dia sudah belajar sholat yang baik dan belum mempelajari tentang masalah faraid, maka dia hanya boleh berdakwah di dalam masalah sholat misalnya. Seorang sudah mempelajari tentang perkara tauhid, pengisahan kepada Allah Subhanahu dan dia belum mempelajari hal-hal yang lain, maka dia hanya boleh berdakwah dalam mengajarkan orang lain itu hanya dalam perkara itu ketika memang kondisinya mengajarkan. Adapun kalau hanya sekedar mengajar itu boleh kita mengajak orang kepada hal-hal yang disepakati akan pensyariatannya. Kita melihat ada orang yang tidak mau sholat, tidak sholat walaupun kita belum hafal tentang dalil kewajiban sholat namun ini adalah perkara yang sudah disepakati oleh kaum muslimin tentang kewajiban sholat maka kita ajak dia sholat Demikian juga seorang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, maka ini menjadi kewajiban kita untuk berdakwah dalam perkara ini. Hal itu sebagaimana Sabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat melihat suatu kemungkaran maka ubahlah dengan dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa dan jika dia tidak mampu maka berbahagia dengan lisannya. Fa'ilam atau qalbi dan jika dia tidak mampu maka dengan hatinya dan itulah selama lama iman. Maka dakwah itu wajib walaupun kewajibannya sesuai dengan kondisi ilmu dan kedudukan seseorang. Ini dua hal yang membedakan kewajiban seorang dalam berdakwah yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah kedudukan. Orang yang memiliki kedudukan seperti pemerintah itu mereka memiliki kewajiban yang lebih dibandingkan dengan rakyat biasa. mereka memiliki kewajiban yang lebih dalam merubah kemungkaran-kemungkaran yang ada dengan kuasa mereka melebihi dari rakyat biasa. Sekarang kalau kita melihat ada orang yang sedang membawa botol minuman, tentunya kita berusaha untuk mendawainya. Minuman apa ya? Minuman keras. Ya? Ketika dia mau mendengarkan kita, alhamdulillah. Namun ketika dia tidak mau mendengarkan kita, apakah ada kewajiban kita mengambil minuman keras kemudian kita pecahkan? Ya. Ketika kita tidak memiliki kemampuan seperti itu pasti tidak tidak ada kewajiban kita untuk berbuat seperti itu berbeda dengan pemerintah pemerintah itu memiliki kemampuan tertentu merubah kemungkaran dengan kekuasaan mereka. Jangan Ini yang pertama kekuasaan. Yang kedua adalah ilmu. Seorang sebagai memiliki ilmu maka semakin besar kewajibannya di dalam berdakwah. Orang sudah belajar tauhid, kemudian sudah belajar sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian dia telah belajar tentang akhlak-akhlak yang baik, akhlak pada Allah, akhlak pada Rasulnya, akhlak pada manusia, maka kewajiban dia dalam berdakwah itu lebih melebihi dari orang yang baru masuk Islam dan baru mempelajari tentang dua kalimat syahadat. Dan dakwah ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-33 Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin Siapakah perkataannya yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia beramal soleh. Seraya dia mengatakan indah di minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Maka dakwah itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Bahkan itu adalah profesinya para nabi. Dakwah adalah profesinya para nabi dan rasul. Di dalam ayat ini yang barusan kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah perkataan yang lebih baik dari orang yang menyeru kepada Allah? Maka dakwah itu harus berlandaskan kepada Allah, harus berlandaskan kepada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Janganlah kita menyeru orang lain kepada diri kita, kepada individu kita. Atau sebagian orang ada yang menyuruh kepada kelompoknya, firqahnya. Ada lagi yang menyuruh kepada gurunya, kiainya. Ada lagi yang menyuruh kepada yayasannya atau lembaga yang lainnya. Dakwah itu harus kepada Allah, bukan kepada individu atau kelompok. Wa amil salih dan dia beramal salih. Di antara sebab seseorang diterima dakwah ketika dia mengamalkan apa yang dia dapatkan. Seorang akan berhasil dakwahnya ketika dia mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang berkata menyeru kepada orang lain namun dia tidak mau mengerjakannya. Di dalam surat As-Saff ayat yang kedua sampai ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun?" Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Kebesaran murka Allah sungguh murka Allah itu besar bagi orang yang berkata-kata namun dia tidak mau mengamalkan apa yang dia ucapkan. Sehingga ada pepatah Arab yang mengatakan la tanha an fulkin wa ta'ti mislahu qalun 'alayka idza fa'alta 'azimu. Ada pepatah Arab yang mengatakan jangan engkau melarang suatu perbuatan yang engkau melakukan perbuatan itu. yang tidak idza fa'alta Perkara itu luar biasa aibnya di sisi manusia. Maka hendaknya kita semua berusaha untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan dakwah? Dakwah adalah seseorang menyeru untuk mentaati Allah dan Rasulnya di atas ilmu. Itu hakikat dakwah. Seseorang menyeru agar orang lain mentaati Allah dan Rasulnya di atas Dan dakwah ini pahalanya luar biasa besar. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib sebelum perang Khaybar. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la an yuhda bika rajulun wahid khairun laka min di dalam Sahih Bukhari nomor 2944 Nabi SAW memesankan kepada Ali bin Abi Thalib Wallahi la an yahdiallahu bika rajulun wahid khairun min Demi Allah ketika ada seorang yang mendapatkan hidayah dengan perantara kau itu lebih baik dari unta merah. Unta merah itu para ulama mengatakan min anfasi amwalil arab termasuk dari harta yang paling baik yang mana unta merah ini harganya bisa berkali-kali lipat dari unta lain bahkan bisa berpuluh-puluh kali lipat sepuluh unta seharga satu unta merah ini menunjukkan akan berharga unta merah kalau sekarang mungkin mobil yang paling mewah di zaman sekarang apa? Ya, Lamborghini, misalnya Ferrari. Ketika seorang mendapatkan hidayah dengan perantara kita itu lebih baik dari Lamborghini atau semisal, Bahkan dalam riwayat lain disebutkan khairun minad dunya wa fiha. Khairun minad dunya wa fiha. Lebih baik dari dunia dan sisa. maka dakwah ini luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim nomor 1017 dari Jarir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Man sunnah fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yuqasmi ujurihim shay'a." Barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain satu perbuatan baik, satu sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut kemudian juga pahala dari orang yang melakukan perbuatan itu tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut maka kita ketahui siapa di dalam umat Islam yang pahalanya paling besar di dalam neraka. Siapa Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seluruh kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam ini semuanya berjalan dari Rasulullah SAW bersumber dari petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian itu setelahnya adalah para sahabat Rasulullah SAW. Dengan perantara mereka kita semua mengenal bagaimana petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, orang yang menyeru kepada keburukan itu dosanya besar juga. Di dalam hadis yang sama Rasulullah SAW melanjutkan wa man sanna fil Islam sunnatan sayyidah." من barang siapa yang mengajarkan keburukan kepada orang lain sunnah yang buruk petunjuk yang buruk maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang kita tersebut. Subhanallah. Oleh karenanya para ulama menjelaskan di sana ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya seluruh dosa pembunuhan ini akan juga ditimpakan kepada orang yang pertama melakukan pembunuhan di permukaan bumi. Itu siapa? Qabil atau Qabil. Anak dari Nabi Adam alaihi assalam. Ini bahayanya kita harus salah di dalam mengajarkan kepada orang lain. Maka kita harus perhatikan apakah apa yang kita ajarkan itu di atas ilmu, di atas petunjuk Rasulullah SAW atau sebaliknya. Jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-269. Al-Baqarah 269. Yu'tal hikmata man yasha' wa man يؤت الحكمة فقد أوتي khairan Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki dan dalam siapa yang diberikan al-hikmah yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki dan barang siapa yang diberikan hikmah maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak macam definisi. Namun yang saya lihat yang paling baik itu adalah definisi yang disebutkan oleh Syekh Al-Qahtani di dalam kitabnya Al-Hikmah fi Da'wati Ilallah. Syekh Sa'id bin Wahab doa atau kitab yang berkenaan dengan doa-doa. kita yang sangat bagus, Hisnul Beliau mengatakan al-hikmah ya al isobatu fil aqwali wal af'al. Hikmah itu maksudnya tepat di dalam perkataan dan perbuatan. Hikmah itu adalah tepat di dalam perkataan dan perbuatan. Ketika dia berkata tepat, tepat materinya, tepat ditujukannya kepada siapa, tepat situasinya kapan diucapkan. Demikian juga perbuatan. Ketika dia berbuat itu tepat waktunya, tempatnya, ya, situasinya dia tepat dalam melakukan sesuatu. Wa kulli syai'in fi dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu juga bagian daripada hikmah. Meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. maka ada seorang chef yang bercerita, saya memiliki dua murid. Dua murid ini dua-duanya pintar. Setelah mereka pulang ke negaranya masing-masing, saya dapati yang satu itu dakwahnya ditolak, masjidnya dicap dengan masjid Wahabi. Adapun yang satunya ini dakwahnya diterima oleh masyarakat, bahkan ribuan orang ikut pada dakwahnya. Maka saya heran. Kemudian sedikit sini ternyata yang satu ini kurang hikmah di dalam dakwah, terburu buru di dalam dakwah. Sementara yang satu ini bersabar di dalam dakwah, Dia bersabar berpuluh-puluh tahun berdakwah diajarkan sedikit-sedikit yang mungkin satu minggu hanya satu sunnah yang diajarkan namun terus menerus ya, maka kita lihat betapa pentingnya hikmah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hikmah ini dibangun di atas dua rukun Yang pertama adalah tanjiz bainal asya. Membedakan dari perkara-perkara. Dibedakan hal hal Nanti insya Allah kita akan rinci. Misalkan kita berdakwah kepada orang tua, tentu berbeda dengan metode dakwah kita dengan anak kecil. Kita berdakwah kepada laki-laki, berbeda dengan metode dakwah kita kepada perempuan. Kita berdakwah kepada pemerintah, berbeda dengan kita kita berdakwah dengan masyarakat umum. Ini harus dibedakan. Kemudian yang kedua adalah tanzil ahkam ala tilkal asya bihasabi mufa'al. Yaitu kita membedakan hukum atau kondisi sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Kita membedakan hukum atau penilaian kita sesuai dengan perbedaan-perbedaan kondisi kita bedakan bagaimana kita bersikap dengan laki-laki, ya. bagaimana kita bersikap dengan perempuan. Dan hikmah ini saking pentingnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-125. An-Nahl 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Dakwahilah hikmah wahai Rasul. Wal mau'izatil hasanah dan dengan contoh yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Dan kalau memang diperlukan debatlah mereka dengan cara yang baik. Maka saking pentingnya hikmah ini sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat yaitu Jibril alaihissalam untuk memenuhi hati Rasulullah SAW dengan iman. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 349 Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Furija saqfu baiti wa ana bin Makkah." Suatu ketika pernah dibukakan langit-langit rumahku ketika saya berada di muka. Fanazal Jibril, kemudian turunlah Jibril alaihissalam. dari sadri thumma salah. Kemudian Jibril itu membelah dadaku dan mencucinya bima zamzam dengan air zamzam summa jaa bi tasdin mumtali'in hikmatan wa imana kemudian Jibril itu setelah membuka dada Rasulullah SAW membawa bejana yang penuh dengan iman dan hikmah. Fa'afrawahu fi sadri. Kemudian Jibril alaihissalam menuangkan hikmah dan iman yang berada di bejana tersebut kepada aku kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa pentingnya iman Sampai-sampai Allah SWT menurunkan malaikat Jibril untuk menuangkan hikmah kepada ya dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Bagaimana kiat-kiat agar kita mendapatkan sifat hikmah itu? Apa saja yang hendaknya kita lakukan agar kita mendapatkan sifat hikmah ini? Kiat yang pertama adalah ikhlas dengan kita mengikhlaskan yang kita kepada Allah Subhanahu Ikhlas di dalam berdakwah. Tidak memiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al Nasa'i nomor 1953 dari jalan Syaddad bin Anhal. Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imtas dukinna yasduqa. Jika engkau jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepadamu. Jika kita jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kita. Karena sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama bahwasanya nasihat itu ini kan berasal dari hati yang ikhlas akan mengenal pada hati. Ketika nasihat itu keluar dari hati yang tulus akan mengenal pada hati, akan mengenal pada hati suara. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang ma'ruf yang kita semua mungkin sudah menghafalnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor satu di awal kitab Sahihnya. Apa hadisnya? Innamal amalu binia. semuanya amalan itu tergantung daripada niatnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain itu dengan tanpa tasdid di huruf ya. Jadi bacanya seperti apa? al amalu bin niat tidak bin tidak iya, tapi bin kalau dengan tasdid niat atau niat itu berasal dari kata nawa yakni niat yaitu ketika seorang berazam untuk melakukan sesuatu bertekad untuk melakukan sesuatu itu adalah niat keyakinan atau keinginan yang kuat dalam berazam Adapun niat itu berasal dari kata wala yani niat. Seperti wa'ada ya'idu idana. Artinya ta'akhara wa ta'a. Yang artinya adalah berhenti sejenak. Diam dulu sebelum kita beramal. Innamal a'malu niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu harus berhenti dulu sejenak Jangan langsung apa? diam dulu, lalu ini saya duduk di sini ini untuk apa? Untuk mencari ketenangan kan? Atau untuk mencari ridho Allah Saya berbicara ini untuk apa? Apakah untuk mencari ketenangan kan? atau untuk mencari ridho Allah Subhanahu Oleh karenanya berkata para ulama rupa amali tukabirun niyyah. Banyak amalan yang kecil namun menjadi besar dengan niat yang mulia, besar pahalanya. Wa rubba amalin tusawwirun niyyah dan betapa banyak amalan yang besar jadi kecil dikarenakan niat yang besar. Dan sebagian orang mengatakan warubba amalun walakin yahtaju ila niyyah. Bisa jadi satu amalan itu berbutuhkan kepada banyak niat. Seperti saya duduk sekarang di sini. Mungkin dari menit pertama sampai menit sepuluh masih aman. Namun, namun mulai menit sebelas setan mulai membisikkan supaya dia, supaya show dan bisa jadi saja orang berperan terus lagi. Maka perkara yang ini luar biasa penting. Oleh karenanya ada seorang yang dia berangan-angan kalau ada seorang syekh, seorang ulama yang mengkhususkan waktunya untuk menjelaskan tentang niat setiap hari. Dia berangan-angan kalau ada seorang ulama yang menjelaskan niat setiap hari. Hari ini apa materinya? Niat tentang ikhlas. Besok ikhlas. Hari Selasa ikhlas. Rabunya ikhlas. Kamisnya ikhlas. Jumatnya ikhlas. Dia ini, karena memang perkara ikhlas ini perkara yang harus terus diingatkan. Oleh karenanya berkata salah seorang salaf tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk saya obati daripada ikhlas. Ya. Sulit sekali untuk mengobati keikhlasan. Dan berkata Ibnu Abi Mulaikah adraktu salasina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kullahum yakhafu ala nafsi nifaq di dalam hadis riwayat Bukhari asal ini terdapat di dalam hadis Al Bukhari saya mendapati 30 orang sahabat semua dari mereka itu takut akan ditimpa kemunafikan ini para sahabat yang mungkin Ibnu Abi mulai ini bertemu dengan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, sahabat-sahabat yang ketika Rasulullah SAW meninggal itu masih muda, masih kecil. 30 orang sahabat ini mereka takut dari kemunafikan. Dan ketika seorang tidak keras di dalam dakwahnya ini merupakan tanda bibit daripada kemunafikan. Dan di dalam riwayat yang sama di Sahih Bukhari ini berkata Al Hasan Al Basri, "Ma khafahu illa mu'min wa la aynahu illa munafiq." Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali hanya orang munafik dan tidak ada orang yang takut dari kemunafikan kecuali dia adalah orang yang beriman. Ini yang berat. Mudah diucapkan namun sulit Ya, walaupun demikian ini perkara yang paling wajib. Sulit namun wajib. Dan kita harus senantiasa berusaha untuk mengikhlaskan niat kita. Dan ketika kita berusaha, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Allah SWT berwaladzina jahil zina dan hadiahlah subur. Orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah akan memudahkan jalan yang Maka ini kiat yang pertama agar kita menjadi hikmah di dalam berdakwah, ikhlas karena Allah. Tidak ada kepentingan, bukan untuk mengagungkan diri kita, mengagungkan yayasan kita, mengagungkan urusan diri kita, bukan. Ini adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu Dikarenakan seluruh musibah yang menimpa kita itu disebabkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma asabahu min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir dan tidaklah ada sesuatu yang menimpa kalian dari musibah kecuali itu disebabkan oleh apa yang telah kalian kerjakan. Wa an katsir dan Allah telah memaafkan dosa-dosa yang lain yang banyak. Jadi yang menimpa kita dari musibah itu disebabkan dosa-dosa kita. Wama asolahu. Di sini ada kata-kata ma. Wama asolahu. Ulama usul fikih mengatakan ma itu termasuk dari ya perangkat keumuman. Seluruh apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan oleh musibah, disebabkan oleh dosa Maka ini yang hendaknya kita perhatikan. Oleh karenanya berkata Umar bin Khattab, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Jangan sampai kita hanya bisa menilai orang lain namun kita tidak bisa menilai diri sendiri. Oleh karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ibda binasika." Mulailah dengan diri kalian sendiri. Semua bilang tahu, Kemudian setelahnya kepada orang yang di bawah tanggung jawabmu. Maka dengan kita memperbanyak pada bertobat kepada Allah ini merupakan sebab kita mendapatkan sifat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Muhammad bin Wasi' Inna dzikra idza kharaja al qalbi waqa'a 'ala qalbi. Sesungguhnya peringatan, nasihat itu keluar jika keluar dari hati akan mengenal pada Maka kita lihat kondisi hati kita. Jangan-jangan ketika kita sulit menasehati saudara kita, ketika kita sulit menasehati orang tua kita, itu disebabkan dosa-dosa yang kita kerjakan, atau disebabkan kurangnya ibadah kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat al mujadzir Ya ayyuhal mujadzir wahai orang yang berselimut. Itu siapa? Rasulullah wasallam pun fa'alnya. Bangunlah dan berikan peringatan. rabbaka fakbir Dan agungkanlah rabbmu Kita lihat betapa arahnya antara dakwah dengan ibadah. Kum fa'andir, berdirilah untuk kalian berikan peringatan warabbaka bir dan akun anahum. sebagai ulama tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan warabbaka bir yaitu dengan banyaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah itu dengan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya, kita tidak diterima nasihat sebatas kurangnya ibadah Dan sebagian ulama tafsir yang lain mengatakan bahwa saya dimaksud dengan takbir di situ warabbaka takbir yaitu takbiratul ihram. Yang dimaksud apa? Takbiratul ihram yaitu sholat Yaitu sholat. Maka sangat erat hubungan antara sholat seseorang dengan dakwahnya. Demikian juga kita harus bermuhasabah tentang akhlak kita. Yang ketiga, kiat agar kita menjadi orang yang hikmat yaitu senantiasa menambahkan ilmu. Senantiasa kita terus menambahkan ilmu. Yaitu ilmu tentang apa? ilmu tentang qala Allah wa qala Rasul, yaitu ilmu tentang petunjuk Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya berkata Abu Usman Al-Jaisaburi, "Man rasul sunnata ala nafsihi nataqa bil hikmah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah pada dirinya, maka dia akan berucap dengan ucapan hikmah. Barang siapa yang membunyikan hikmah, yang membunyikan petunjuk Rasulullah SAW, terutama pada dirinya, maka dia akan berucap dengan ucapan yang hikmah. Ini sangat erat hubungannya dengan ya ketika seorang mempelajari petunjuk Rasulullah SAW dengan bagaimana dia berdakwah dengan hikmah. Maka hendaknya kita banyak mempelajari petunjuk Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah SAW dalam berdakwah di dalam berakhir Oleh karenanya, semakin kita banyak menambah ilmu, maka semakin besar kesempatan kita untuk menjadi orang yang hikmah. Karena dia akan semakin melihat bagaimana contoh Rasulullah SAW dalam bersikap, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dalam bersikap, ya, sehingga perkataan dan perbuatannya itu akan semakin semakin tepat Kemudian yang keempat yaitu hendaknya kita banyak merujuk perkataan para ulama. Kita banyak merujuk perkataan para ulama, banyak bertanya. Dan alhamdulillah sekarang kita hidup di zaman yang sudah dimudahkan. Ya, kita bisa langsung menelpon guru yang kita percayai atau bahkan kita bisa langsung bertanya kepada ya para ulama di sana sekarang seperti Darul Ifta kalau di negeri Saudi sana atau sebagian masyhif itu punya murid yang menerima masukan-masukan soal kemudian dijawab oleh syekh maka ini adalah kemudahan yang ada di sana sekarang dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-43, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada ahla dzikri, yaitu para ulama jika kalian tidak mengetahui. Ketika ada permasalahan kita dalam berdakwah kepada keluarga kita, kepada saudara kita tanyakan kepada Ustadz yang kita yakini dia sudah panjang dalam pengalamannya di dalam berdakwah yang sudah putih jenggotnya di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Hakim di dalam kitab Mustadraknya al barakatu ma'aka diriku. Barokah itu bersama yang sudah senior di antara kalian. Barokah itu akan ada bersama orang-orang yang sudah tua, orang yang sudah sepuh. Ya. Maka kita jangan lepas dari orang-orang para ahli ilmu yang sudah sepuh atau belum tua tapi ilmunya sudah besar sudah luas ilmunya. dikatakan ulama mengatakan yang dimaksud dengan besar di situ yaitu kibarun fil ilmi wal khibr, yaitu besar ilmunya dan besar pengalamannya. Mungkin umurnya masih 45 tahun, masih 50 tahun. Namun luar biasa keilmuan kita juga diperbolehkan bahkan disyariatkan untuk bertanya kepada orang yang memang dalam Oleh karenanya para ulama mengatakan fitnah itu membutuhkan kepada arrijal yaitu orang-orang yang sudah memiliki pengalaman. Sekarang kalau kita sakit misalnya, ada satu dokter yang dia baru lulus kuliah, namun nilai IP-nya ada satu dokter yang mungkin nilainya setinggi setinggi yang pertama ini, namun dia sudah memiliki pengalaman 30 tahun dalam dunia kedokteran. Mana yang lebih kita pilih? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua yang lebih banyak pengalamannya. Karena pengalaman itu tidak ada di bangku-bangku kuliah, tidak ada. Pengalaman itu adalah pembelajaran yang sangat berharga dan itu tidak didapati di bangku-bangku kuliah. Di bangku kuliah itu hanya mempelajari tentang teorinya saja. Maka orang yang sudah memiliki pengalaman itu sangat kaya untuk dikatakan. Sehingga para ulama juga mengatakan al-fitnatu idza akhbarat arafahu ulama. Fitnah ketika datang itu para ulama yang mengetahuinya. Oh, ketika fitnah itu sudah pergi, maka orang-orang jahil pun tahu itu adalah fitnah. Ya. Seperti tentang revolusi Arab, negeri-negeri Arab, ketika mereka berencana untuk mengadakan revolusi dengan mengadakan demo besar-besaran mengganti pemerintah mereka. Maka para ulama sedang mewajibkan ini tidak boleh. Ini adalah pelanggaran syariat. Namun sebagian orang tidak mempedulikan perkataan para ulama. Sehingga kita lihat sekarang sebagian lebih hancur orang-orangnya dikarenakan mereka tidak mau mengikuti saran para ulama. Di antara negeri Suriah, negeri Irak, dan Mudah-mudahan Allah SWT menjaga menjaga negeri kita dengan ya, senantiasa berada di bawah perlindungan dari Allah SWT ya. Kemudian yang keempat yang kelima sekarang yaitu hendaknya kita ya berakhlak dengan akhlak yang baik menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik ini adalah sebab-sebab seorang mendapatkan hikmah di dalam berdakwah Nabi Wasallam pernah bersabda dalam riwayat Abu Ya'la, "Innakum lan tas'an nas bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum bi husni khuluqin wa batil Sesungguhnya kalian tidak akan mampu menundukkan hati-hati manusia dengan harta-harta kalian. Namun kalian akan mampu menundukkan hati mereka dengan kebaikan akhlak kalian dan wajah yang berseri-seri. Hadis ini dinilai baik oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Maka senyuman yang kita berikan kepada saudara kita itu terkadang lebih bermanfaat dari ucapan kita yang kita ucapkan kepadanya yang yang sudah kita rangkai dengan baik namun terkadang hati belum Di sini hendaknya kita perhatian terhadap bagaimana akhlak kita kepada manusia. Oleh karenanya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Aqidah Wasithiyah, "Wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal." Ahlu sunnah wal jamaah mereka itu menjauh kepada akhlak-akhlak yang baik dan amalan-amalan yang soleh. Wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam akbarul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa dan mereka meyakini akan kebenaran sabda Rasulullah SAW orang yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya maka ahli sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang tidak hanya perhatian kepada akidah mereka saja tidak hanya perhatian kepada manhaj mereka saja namun mereka juga perhatian kepada akhlak-akhlak mereka. Ya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita, bagaimana akhlak kita kepada orang yang berada di sekitar kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim yukrim Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan keimanannya dengan memuliakan tetangganya. Kita lihat perkataannya di sini menggunakan kata-kata falyukrim, muliakanlah. Ya, tidak hanya berbuat baiklah tidak, tapi muliakanlah. Jadi ketika kita bertemu dengan tetangga, Usahakan tetangga kita itu merasa kita memuliakan. Usahakan dia merasa menjadi pejabat di hadapan kita. Saya kalau sedang berada dengan Bapak Fulan itu, kok merasa saya jadi pejabat? Ya? Nah, oleh karena Nabi SAW pernah bersabda, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Mana manjamu mawaiqahu. Siapa yang tetangganya itu tidak merasa aman dari keburukan-keburukannya. Ya namun di sini tentunya seorang yang berbuat buruk pada tetangga itu tidak hilang iman. Namun apa? Dia telah mengurangi kesempurnaan imannya yang wajib. Maka ini perkara yang penting yang hendaknya kita perhatikan agar mendapatkan sifat hikmah. Kemudian setelah itu di sana ada tiga hal yang hendaknya kita perhatikan di dalam dakwah. Tiga hal yang sangat penting yang hendaknya kita perhatikan di dalam berdakwah. Yang pertama adalah hendaknya kita mengenal siapa yang kita dakwahi. Hendaknya kita mengenal siapa yang kita dakwahi. Kita bedakan siapa yang kita jawab Jangan disamakan. Kalau dia seorang pejabat itu beda jawabnya dengan ketika kita berdakwah dengan orang biasa. Ya. Kita lihat tadi seorang alasan ketika menulis surat kepada Raja Hierophant, Heraclius. Apa yang beliau tulis? ila Hirakal Azim kepada Hirakal Heraklius pembesar umat Romawi disebutkan gelarnya demikian juga kita lihat bagaimana Allah SWT memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berlembah lembut di dalam berpecat ketika mendakwai siapa? Fir'aun. Allah SWT berfirman di dalam surat Toha ayat yang ke-43 sampai 44. Idhaba ila Fir'aun innahu taghaw. Fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia sudah melampaui batas dan kata-kata kepada dia perkataan yang lembut. Ini beda berdakwah dengan petinggi. Tidak disamakan dengan berdakwah dengan orang-orang biasa. Oleh karenanya ada seorang yang mendatangi Khalifah Harun al-Rasyid. Kemudian dia katakan, Khalifah Harun al-Rasyid, sesungguhnya saya akan mengatakan satu perkataan yang berat, satu nasihat yang berat, kamu harus siap dengarkan. Maka kata Harun Rasul, saya tidak mau mendengarkan. Ya. Falyatahammal kata dia, siap-siap untuk menerima perkataan. Harun Rasul katakan, saya tidak mau menerima nasihat yang berat seperti itu, yang diucapkan dengan keras. Kemudian beliau jelaskan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa yang lebih baik daripada engkau kepada Fir'aun yang lebih buruk daripada saya namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa untuk mengucapkan perkataan yang lembut ini menunjukkan akan betapa pentingnya kita memperhatikan siapa yang kita dakwahi Terutama ketika kita berdakwah kepada pemerintah. Itu tidak boleh tantangan, tidak boleh kita turun bicara, ya. Kemudian berdemo, teriak-teriak, membawa papan sepatu kemudian kita buat gambarnya dicoret-coret seperti itu semua. Ini menjatuhkan bawah pemerintah. Dan ini perkara yang haram. Nabi SAW pernah bersabda, man arada an yansah bihi sultan bi'atin fala yudhilahu Siapa yang ingin menasehati pemerintah, orang yang ingin kedudukan, maka jangan di depan masyarakat, jangan di depan manusia. Walakin dia di akan tapi nanti dia ambil tangannya. Wajah rubi, fayah rubi, sehingga dia berdua dua dengannya. Fa'il qabila Kada. Kalau saja dia mau menerima, alhamdulillah. Wa illa kana qad adda allazi alaihi Kalau tidak dia mau menerima, maka dia sudah telah melepaskan kewajiban yang ada pada dirinya. Ini cara yang dijelaskan dalam surah susunan ketika kita hendak menasehati pemerintah berdua-duaan kalau kita tidak mampu, minimalnya kita kirimkan surat kepada orang yang mampu menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah. Namun dengan cara demokrasi ini bertentangan dengan ya, petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika wibawa pemerintah itu turun, maka kita lihat bagaimana kondisi di tahun 97 ketika para mahasiswa ingin menggulingkan pemerintah ya, siapa? Soeharto, penjarahan di mana-mana, keburukan luar biasa di mana-mana. Iya. Oleh karena para ulama mengatakan satu hari tanpa adanya pemimpin itu lebih buruk daripada enam puluh tahun bersama pemimpin yang soleh. Satu hari tanpa ada pemimpin itu lebih buruk daripada enam puluh tahun bersama pemimpin yang soleh maka kita harus membedakan dakwah kepada pemimpin dengan dakwah kepada yang non Kemudian juga kita harus bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kita harus bedakan antara laki-laki dan wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat yang ke-36 dan dzakaru tidak tidaklah sama antara laki-laki dengan wanita. Ya. Misalkan di sini ada dua ikhwan. Saya nanti Apakah sama ketika di sini ada dua perempuan? Metode saya dalam nasihat saya ingin menasihati ini seperti itu tidak dikarenakan wanita itu fitnah ya. suaranya itu fitnah bukan aurat saya tidak mengatakan aurat namun fitnah oleh karenanya seorang perempuan ketika bertanya kepada seorang ustaz tidak boleh panjang lebar. Ada yang bertanya panjang, diputus saja. Mau apa pertanyaan ini? Terlebih lagi kalau dengan suara yang lemah lembut ini jelas Allah SWT berfala takkan ada bilqaul bilqaul. Janganlah engkau wahai wanita melembah lembutkan suaramu di hadapan pria yang bukan kaumnya yang bukan suaminya. Maka berbeda antara dakwah kepada wanita dan dakwah kepada Iya. Demikian juga kita harus bedakan antara dakwah kepada yang sudah berumur dengan dakwah kepada anak-anak. Ya. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam ayat yang ke-42. Mengisahkan tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan ketika mendakwahi bapaknya. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusmi'u wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahanda, kita lihat ya abati. Ya abati itu adalah perkataan paling lembut kepada bapak kita di dalam bahasa Ya abati, lebih lembut daripada ya abi. Ya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a. Wahai Bapakku, kenapa engkau beribadah kepada zat yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan sesuatu apapun kepada engkau? Kita dari bagaimana Nabi Ibrahim luar biasa mampu dia berucap ketika mendakwahi bapaknya Demikian juga Nabi SAW itu ketika berbicara dengan anak kecil itu beda berbicaranya ketika berbicara dengan orang dewasa. Nabi SAW pernah bersabda kepada saudaranya Anas bin Malik yang bernama atau yang disebut dengan Aba Umair. Ya Aba Umair, wahai Abu Umair, mana fa'ala Apa yang dilakukan oleh diri burung pipitmu yang bernama berbeda ya ucapan kita kepada orang dewasa dan anak kecil. Demikian juga Allah SWT mengisahkan tentang perkataan Luqman Nabi ya Luqman alaihissalam. Apa perkataannya? Ya bunayya aqim sholata wa qum bil ma'ruf wa nahi Wahai ananda dengan ucapan yang luar biasa lembut tidak mungkin kita mendakwahi orang tua kalau di sini apa? Ya, kalau orang tua bilang ya pakai ya, sini. Bah, bah, tadi apa? cari dia. Ah, tidak mungkin kita sendiri itu ya. intinya kita harus dengan teman. Berbeda kalau anak kecil sini sini sini sini. Itu bisa. Tapi kalau itu orang dewasa, orang tua, Demikian juga seorang itu dibedakan antara yang sudah kenal akan sunnah petunjuk Rasulullah SAW dengan orang yang masih jauh dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibedakan antara ketika kita berdakwah dengan orang-orang yang sudah mengenal petunjuk Rasulullah SAW dengan orang-orang yang baru tahu apa itu sholat harus dibedakan. Ya. Jangan sampai ketika kita melihat ada orang yang baru ngaji, kita sudah langsung mulai menyerang itu akhirnya ini celana di bawah mata kaki rakan orang melaksanakan ibadah ya. Maka harus dibedakan antara orang sudah mengenal sunnah dan orang yang belum mengenal sunnah. Demikian juga dibedakan antara orang yang salah yaitu dia dalam kondisi tahu dan orang yang melakukan kesalahan dalam kondisi tidak tidak tahu. Ini wajib dibedakan. Berbeda antara kita menasihati penuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Beda. ini apa? Di dalam hadis riwayat Bukhari berkata Anas bin Malik, "Ja'a Arabiyyun fa kana fi datang seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid kemudian kencing di sudut masjid. yang munas maka para sahabat itu langsung geram. Wah ini apa ini? Kencing di masjid langsung marah mereka. Fanahahu Nabi SAW Nabi SAW menahan mereka. Ya, biarkan, biarkan dia berdasarkan kencing. Da'uhu kata Nabi SAW, biarkan dia. Falamma qadra bawlahu amarahu Nabi SAW bidanuhi mimma Setelah selesai Arab Badin itu melakukan atau buang hajatnya, maka Nabi SAW memerintahkan untuk disiramkan air oleh para sahabat. Kita lihat. Yang intinya siapa? Arab Badin. Yang diperintahkan menjelaskan MKR siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Yang bikin siapa yang diperintahkan? Ini luar biasa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Ya. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi SAW membiarkan dia kencing di masjid, tidak langsung kita. Karena ini masuk ke dalam pembahasan irtika wa yaitu ya mengambil dua keburukan yang paling rendah. Kalau seandainya Arab itu ditahan, di ya, perintahkan untuk keluar, maka bisa jadi air kencingnya akan tersebar ke mana mana Ini mudarat yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ketika dia diperintahkan untuk berhenti itu akan membahayakan kepada kesehatan orang-orang dan itu adalah mudorot. Sementara ya kencingnya sudah dimulai, maka Nabi SAW mengambil mudorot yang ya itu sudah digerakkan. Nah, ini bagaimana fikih dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, setelah selesai Arab Badui itu mendapatkan nasihat, beliau berdoa di dalam sholatnya, Allahumma arhamni wal Muhammadan wa la tarhamni ma'ana wa la tarhamni ma'ana abad wa la tarham ma'ana Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad dan jangan engkau berikan rahmat kepada selain selain kami subhanallah ini dikatakan apa kurangnya ilmu ya namun Nabi SAW hanya tersenyum. Kemudian beliau SAW mengatakan apa dihajar keluasan. Sungguh kau telah menjadikan sesuatu yang luas itu menjadi sempit. Rahmat Allah itu luas. Kenapa engkau khususkan untuk dan untukmu saja? Ini luar biasa akhlaknya Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Kenapa? Karena orang Arab Bayu itu tidak tahu. Ya. Kita sekarang, kalau ada yang kencing di masjid itu bisa kufur. Kenapa? Karena kita tahu kita wajib mengagungkan syiar-syiar Islam. Namun anak baru ini tidak tahu. Sehingga dia juga mengatakan perkataannya ya, tidak dibangun di atas itu. Rahmati saya dan Nabi Muhammad saya. Jangan rahmati selain kami berdua. Karena memang orang Arab ini tidak tidak tahu. Ya, Demikian juga kisah tentang Muayyul Ibnu Hakam. Yaitu ketika beliau masuk sholat, kemudian ada yang bersin. Maka beliau mengucapkan ya alhamdulillah. Maka para sahabat langsung meliriknya dengan lirikan yang sinis. Maka dia mengatakan ada apa kalian? Maka para sahabat mengisyaratkan untuk diakui maka setelah selesai ya, Rasulullah SAW bertanya siapa yang tadi berkata-kata dalam salat Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada orang tersebut sesungguhnya salat ini hanya layak untuk tasbih, takbir dan takbir dan membaca Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena orang tersebut memang tidak tidak tahu. Dikarenakan di awal pula misalnya salat salat itu orang masih boleh ber, bertata kata Ketika sholat misalkan ini sudah berapa rakaat dua rakaat ya. itu masih boleh. Namun setelah turun mana Allah Subhanahu Wa Taala, hafidhu ala salawati wa salati musta wa dari lillahi yang ada di surat Al-Baqarah. Maka para kaum muslim para sahabat Rasulullah SAW tidak boleh berucap berkata-kata di dalam sholatnya. Waktu mulai dari dan berdirilah kalian dengan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan mu'ina Setelah ayat itu turun, kami dilarang untuk berbicara di dalam sholat. Ini perkara yang pertama yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian yang kedua yaitu yang berkaitan dengan konten dakwah. Yang berkaitan dengan konten atau materi dakwah. Ini juga kita harus pandai-pandai memilih materi di dalam berdakwah. Dalilnya adalah terdapat Sahih Muslim hadis riwayat Imam Muslim di nomor 19 Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'ad bin Jabal berkata kepada Mu'ad bin Jabal Innaka ta'ti qawman min ahli kitab Sungguhnya engkau akan mendatangi ahli Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Bahkan hendaknya yang kau dakwahkan kepada mereka yang pertama adalah tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa innahum ata'u laka lidzalik. Fa innahum ata'u lidzalik fa'alu anna Allah alaihim khamsa salawat. Kalau mereka sudah mentaati engkau di dalam masalah syahadat ini, maka ajarkan kepada mereka tentang masalah salat lima waktu. Fa'inhum atau lidari fa'adim Allah ta'ala alim sadaqatan kita min abniyahim itu ala fuqara'ihim. Jika mereka sudah mentaati kau, di dalam masalah salat ini, maka ajarkan kepada mereka tentang masalah zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Wa iyyaka wa keraguan ya. dan hati-hati jangan sampai engkau membawa harta yang paling berharga dari milik mereka ambillah harta yang pertengahan yang dari harta zakat tersebut wattaqidah wa dan hati-hati engkau dari doanya orang bimbing فإنه ليس بينها وبين الله karena tidak ada pembatas antara doa yang ditolimi dengan Allah itu pembatas. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal di dalam berdakwah. Hendaknya beliau dan kita semua memprioritaskan dengan perkara yang paling penting di dalam dakwah. Misalkan kita akan mendatangi orang yang dia masih banyak memelihara jimat. Jimatnya itu betul ya kalau bahasa kita kalau banyak ya. Banyak sekali jimatnya. Maka tidak pas kalau kita ajarkan dia sholat nggak sifat sholat ajarkan dia perkara tahu dulu karena ini akidahnya masih kampus Berbeda kalau dia sudah memiliki akidah dalam masalah ini, maka baru kita ajarkan tentang masalah maka kita harus memiliki skala prioritas di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang hendaknya kita perhatikan adalah dalam masalah situasi. Dalam masalah situasi. waktu yang tepat dan situasi yang tepat. Ada orang baru pulang kerja dari PT capek. Nah, sini, sini. Duduk di sini. Saya mau ada yang disampaikan nasihat. Aduh, aduh saya baru capek. Belum dia lepas baju kerjanya, sudah mau dinasehati ini tentu tidak tidak pas. Maka kita harus ya memperlihat melihat kepada situasi apa kita harus berdakwah. Demikian juga ya ketika kita melihat orang ini sudah tahu namun masih melanggar, ya, maka ini boleh kita ya melakukan metode yang lebih khas daripada metode yang biasa kita pergunakan untuk orang umum. Sebagaimana sahabat Mu'ad bin Jabal itu pernah sholat bersama satu kaum dengan bacaan surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Berapa ayat itu Al-Baqarah? 256 dan Ada seorang sahabat yang dia kelelahan. Mungkin di paginya dia sudah bertani, bercocok tanam. Nah, dan zaman dulu tidak ada air panas di zaman sekarang orang kemungkinan tinggal di semprot saja, benar? Ya, ya, harus menaikkan air ke atas unta, kemudian disiram, pulang lagi ke tempat sumber air, bawa lagi dan seterusnya maka orang tersebut keluar seorang sahabat itu keluar dari salat bersamaan Mu'ad bin Jabal kemudian dia sholat sendiri hal itu disampaikan kepada Mu'ad kemudian Mu'ad marah ya. saya mengatakan dia itu munafik maka orang itu tidak mau terima dikatakan sebagai orang yang munafik maka dia pergi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia ceritakan kejadiannya. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan pulang. Kemudian dipanggil Mu'ad bin Jabal. Kemudian dikatakan apa? Afadhal anta ya Mu'ad. Apakah engkau seorang bawa fitnah wahai Mu'ad? Apakah engkau orang yang ingin menyebar fitnah wahai Mu'ad? Dengan ucapan yang menunjukkan akan kemarahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena muaz ini adalah bukan orang yang baru tahu. Maka di sini Rasulullah SAW bersikap dengan sikap yang lain. Demikian juga bagaimana sikap Rasulullah SAW kepada Ka'ab bin Malik. Di dalam riwayat Bukhari menceritakan dengan panjangnya bagaimana Ka'ab bin Malik itu tidak mau ikut tabar perang tabah bersama tiga atau dua orang sahabat yang lain. Ya. Dia senantiasa menanti-nanti, ah, masih lama persiapan perang, ah, dia nanti saja terus sampai ketika waktunya Rasulullah SAW mulai berjalan, ah, masih bisa dikejar. Sampai akhirnya sudah jauh akhirnya dia sudah diam saja. Kemudian setelah Rasulullah SAW kembali ke Madinah, datanglah 80 orang dari kebanyakannya dari orang-orang munafik. Mereka menyebutkan alasan-alasan mereka dengan karangan-karangan mereka. Ya. Kemudian datanglah bahwa bin Jabal. Kemudian di hadapan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya aku adalah orang yang sangat pandai untuk menyusulkan dan Namun di hadapanmu sungguh aku tidak bisa menghargai kata Kenapa? Karena kalau seandainya hari ini engkau membenarkanku, besok hari Allah SWT akan menggambarkan akhir kedustakaanku. Maka aku katakan saya tidak memiliki alasan apa-apa di dalam meninggalkan jihad ini. Maka Rasulullah perintahkan dia untuk kembali ya sampai Allah turunkan keputusan. Sampai 50 hari, selama 50 hari Ka'ab bin Malik itu diperintahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat penduduk Madinah untuk tidak mengajak bicara kepada Kaab bin Malik. Ini yang dinamakan dengan metode hajar di dalam dakwah hajar bukan hajar hajar itu membiarkan memboikot. Maka ya Kaab bin Malik itu sangat Adapun yang dua yang lain itu itu orangnya sudah tua renta sehingga yang dua sahabat yang lain yang sama tidak memiliki alasan itu kebanyakan hidupnya hanya di rumah saja. Dua orang itu hanya bisa menangis. Adapun Kaab bin Malik itu harus ke pasar karena dia masih muda. Sampai dia bertemu dengan saudaranya, mendatangi saudaranya bernama Abu Qatadah sehingga dia harus meloncat pagarnya dikarenakan kalau salah pasti nggak dijawab kemudian setelah meloncat pagar dia katakan assalamualaikum wahai saudaraku semuanya balas tidak mau menjawab sama sekali saudaranya aku katakan ya sampai ya Abdul Malik merasa dunia itu sudah sangat sempit puluh hari dibuat oleh penduduk Madinah Ketika itu turunlah alat ayat yang menjelaskan akan diterimanya tiga orang tersebut dari taubat mereka. Wa ala salasatil dari kullifu hatta ila taubat alaihim ardu bima rahmat. Dan Allah SWT menerima taubat dari tiga orang yang tidak ikut perang Sampai ketika mereka sudah merasa sesat dunia itu maka Allah berikan kepada mereka taubat. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya, yang berkaitan dengan materi eh, hikmah di dalam dakwah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa saja dulu. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah jika kita tidak ketika seorang hidup masih hasad dan apakah hasad ini tidak eh, atau dapat menjauhkan kita dari sikap nikmat lalu bagaimana cara kita mengatasi hasad ini dengan saya atas jawabannya Tanya yang pertama mengenai apakah jika kita tidak menyukai sikap seorang itu tidak itu termasuk asal. Jadi lihat dulu kita tidak menyukainya karena apa? Kalau karena dia berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka ini bisa disyariatkan. Di sana ada al-kufru fillah wal fillah. Tapi mengatakan, "Au taqwa iman, al-kufru fillah wal fillah." Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Baik. Maka kalau seandainya dia membenci karena dia berbuat maksiat dan dia hanya membenci perbuatannya, tidak membenci orangnya. Selama dia muslim, itu yang dia benci adalah perbuatannya. Ya. Maka ini boleh. Maka ini boleh. Namun kalau dikatakan sikap yang tidak berhubungan dengan tidak boleh misalkan orang itu setiap bulannya beli baju baru kemudian kita benci ya ini baru masuk ke hasad ya. karena menurut sebagian ulama seperti Syekhul Islam ya, mengatakan hasad itu tidak mesti adanya keinginan hilangnya nikmat orang nikmat tersebut dari orang lain sebagian ulama mengatakan ya hasan itu adalah ketika kita membenci seorang mendapatkan nikmat dan kita menginginkan dia hilang nikmatnya. Namun Syekhul Islam mengatakan tidak mesti. Ya, bahwa saya ketika dia membenci seorang mendapatkan nikmat saja itu sudah dikatakan sebagai hasan. Itu dikatakan sebagai hasan. Maka dilihat apakah membencinya perkara dunia atau perkara agama. Kalau perkara agama Dan apakah mazhab ini dapat menjauhkan kita dari sikap fitnah? Iya. Ya, seluruh akhlak-akhlak yang buruk itu akan menjauhkan kita dari sikap fitnah. Seluruh akhlak yang buruk, seluruh akhlak yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW itu akan menjauhkan kita dari sikap dari sikap hikmah. Ya, lalu bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? Cara kita menghilangkan hasad ini dengan kita senantiasa mengingat hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang dia cintai atau dia mencintai diri saudaranya dari apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Dia berarti ibadahnya yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, dengan kita mengamalkan hadis ini, insya Allah akan hilang rasa kita. Kita ketika kita melihat tetangga kita beli mobil, oh, alhamdulillah tetangga saya beli mobil ikut senang. Ketika melihat tetangga kita beli rumah baru, alhamdulillah ikut senang. Dengan seperti ini kita akan menjadi orang yang senantiasa namun berbeda dengan orang yang ketika melihat orang mendapatkan nikmat dia jengkel, maka dia akan menjadi orang yang paling susah. Ketika melihat tetangganya beli motor mulai jengkel, panas. Ketika tetangganya beli motor besar, wah mulai dia pusing Ketika tetangganya beli mobil mulai panas tiris, ya panas dingin. hari iya. ini seperti ini, ya. Bukan sifat seorang yang mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hasad ini tercela. Dia membakar kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu maka hasad ini luar biasa bahaya luar biasa bahaya maka hendaknya kita hilangkan dari diri kita Allah Ta'ala Baik. Kalau kita tahu bahwasanya dia hanya memiliki satu sumber penghasilan, maka ini tidak boleh kita terima. Ya, para ulama menjelaskan kalau saat ini kita tahu dia hanya memiliki satu sumber, itu sumber haram saja, maka kita tidak boleh menerima. Tapi kalau dia memiliki sumber lain, misalkan dia yang orang yang suka bekerja di tempat riba atau psk yang disebutkan soal ini. Namun dia juga punya jualan. Dia berusaha dengan usaha yang normal, yang halal. Maka ketika itu para ulama mengatakan boleh kita menerima karena kemungkinan harta yang diambil itu yang berasal dari dari hal yang halal. Ada pun kalau dari boleh dari yang halal, maka tidak boleh tidak. Amin. Wallahu taala. ini ada pertanyaan lagi apa maksud dari hadis bahwa Allah melaknat wanita yang menghilangkan pergi di wajah ya setahu saya hadis yang yaitu al mustansyibat yaitu orang yang mencukur mulus mencukur mulus hadis mencukur mulus hadis ini yang sangat terlarang sangat terlarang adapun bulu di wajah itu saya kurang tahu ya eh, tentang bulu yang berada di wajah. Adapun kalau laki-laki maka lebih baik dibiarkan. Laki-laki lebih baik dibiarkan kalau ada bulu di wajah itu lebih semangat, karena itu lebih semangat. Ya. Adapun untuk wanita ini saya kurang tahu ya apakah ini diperbolehkan tapi hukum asalnya boleh hukum asalnya boleh karena hadis itu menjelaskan tentang mencukur bulu hadis adapun bulu selain hadis itu saya tidak ada penjelasannya di dalam riwayat kecuali kalau orang tidak boleh wanita menggundul habis atau tidak boleh ya ada sebagian wanita itu senangnya bulu itu ya, terlarang ini terlarang apakah seperti wanita yang sebelum mereka pernikahan dia mencukur wajahnya pakai serat supaya hasilnya tak bagus supaya mulus ya, ini terang itu masih berhubungan dengan pertanyaan barusan saya belum tahu tentang masalah bulu wajah mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain wanita yang seperti apa dikatakan layak untuk menikah wanita seperti apa Ya. Ya wanita yang sudah merasa cukup dari segi mental untuk menikah dan dari segi fisik. Nabi SAW menikah dengan Aisyah ketika umurnya berapa? 6 tahun, masih kecil. Namun hidup bersama Aisyah ketika umur 9 tahun. Kenapa? Karena di umur 9 tahun itu ya sudah merasa cukup untuk bersama hidup bersama dari segi mental dan dari segi fisik. Namun entah di zaman sekarang sama tidak ya sembilan tahun di zaman sekarang sama sembilan tahun di zaman dulu. Kalau sembilan tahun di zaman sekarang kita lihat masih masih terlalu kanak-kanak, mental mereka masih terlalu payah untuk ditingkatkan. Namun kalau kita lihat ada sebagian yang sembilan tahun namun sudah mentalnya bagus, tidak masalah. Tidak ada ya batasan khusus selama dia sudah kuat mental dan fisiknya untuk menikah. Allah Taala. Mungkin cukup ya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.